Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu dalam rangka melakukan suatu ibadah yang mulia. Terlebih lagi pembahasan kita kali ini adalah tentang pembelaan terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam generasi terbaik yang pernah ada di alam semesta ini yang telah berjuang dan mengorbankan harta dan jiwa raga mereka demi menebarkan ajaran guru mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini mengenal Islam, mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlepaskan dari kesyirikan, terlepaskan dari kesesatan kecuali merupakan salah satu dari jasa dan perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan umat Islam tidak akan bisa kembali jaya kecuali jika mereka meniti kembali jejak-jejak langkah para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana perkataan Al Imam Malik rahimahullah bahwasanya la ya la yasluhu hadhil ummah illa bima saluhat bihi awaluha atau bima saluha bihi awaluha bahwasanya umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan perkara yang dengannya menjadi baik pula generasi awal barang siapa yang ingin umat Islam atau jika umat ini ingin kembali jaya maka dia harus menempuh apa yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum terlalu banyak rekomendasi baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat seperti firman-Nya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Khitab ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat. Tatkala ya ayat ini turun yang pertama kali ditujukan adalah kepada para sahabat, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kemudian ayat-ayat yang lain seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu kata Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tazkiyah bahwasanya para sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar dan jumlah mereka ribuan, mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang setelah mereka maka ditakyid oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah orang-orang setelah para sahabat diridhoi kecuali kalau meniti jalannya para sahabat. Oleh karenanya Allah mengatakan ya walladzina tabauhum bi Demikian juga orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, baru mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat Muhajirin dan Ansar diridhoi oleh Allah secara mutlak. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon, yaitu para sahabat tatkala membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu jumlah mereka sekitar 1300 orang. Allah tidak hanya mentazkiyah zahir mereka, bahkan Allah mentazkiyah merekomendasi isi hati mereka. Fa'alima ma fi qulubihim kata Allah, Allah mengetahui isi hati mereka. Bagaimana kita tidak bagaimana kita heran dengan Ya. Para sahabat yang begitu direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak perlu heran kenapa? Karena guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngajari mereka secara langsung bukan hanya pengajian seperti kita, tidak, bahkan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan secara dengan perkataan, dengan praktek berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar jika kemudian kalau kita baca sejarah sahabat seperti dongeng. Kenapa? Karena guru mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. kita mengetahui bahwasanya murid sangat berpengaruh terhadap atau murid sangat terpengaruh dengan gurunya. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang 73 golongan, وستفترق هذه الأمة على 73 firqah kulluha finnar illa wahida, Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, dua di neraka kecuali satu. Dalam riwayat dikatakan, manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang selamat itu? Ya. Yaitu orang-orang mangkana ala mislima ma misl ma alai ana alaihi wa ashabi al-yaum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang berada di atas jalan yang sedang aku dan para sahabatku menempuhnya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat banyak perselisihan, perselisihan dalam masalah agama. Wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya adalah para sahabat ya, bahwasanya termulianya para sahabat telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin dengan berbagai macam firqah yang ada. Seluruhnya mengakui keutamaan para sahabat kecuali secara umum mereka mengakui kecuali firqah Syiah ya Syiah rafidah yang kemudian mencela para sahabat bahkan mengkafirkan para sahabat dan mereka tidak kecualikan dari pengkafiran para sahabat kecuali hanya beberapa orang sahabat. Ada yang mengatakan tiga orang, ada yang mengatakan empat orang, ada yang mengatakan delapan orang. Hanya sedikit. Sisanya kafir semua kata mereka. Para sahabat murtad setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan banyak nukilan-nukilan dari buku-buku mereka. Ahlu Sunnah wal Jamaah tatkala menyebutkan tentang kesesatan-kesesatan Rafidah, ya, mereka tidak berbicara dengan omongan kosong, tetapi diambil dari buku-buku Rafidah sendiri, dari buku-buku orang-orang Syiah Berbeda dengan orang-orang Syiah yang sering berdusta atas nama Ahlu Sunnah, melancarkan dusta, menuduh tuduhan-tuduhan tidak benar. Ya. tetapi Ahlu Sunnah terkala menyebutkan akidah Rafidah, maka diambil dari buku-buku mereka. Dan sekarang zaman modern sekarang ini, dulu mereka masih mudah bertakiyah atau mereka masih melaksanakan akidah takiyah, menutup diri. Akan tapi sekarang mereka sudah tidak perlu takiyah, mereka merasa sudah hebat dan mereka merasa sudah kuat sehingga mereka terang-terangan dalam mengkafirkan para sahabat, terang-terangan dalam mencela para sahabat, terang-terangan dalam mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan Aisyah, ya. Sekarang mereka tidak malu lagi untuk mengkafirkan. Mereka dahulu tatkala merasa sedikit, mereka diam-diam terkadang berdusta mengatakan oh tidak kami mencintai para sahabat sekarang bukan zamannya lagi apalagi dengan kemajuan teknologi ya adanya internet adanya YouTube dan lain sebagainya terlalu banyak bukti ya keberanian mereka sekarang untuk mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah adalah perkara yang sangat disukai oleh orang-orang orientalis yang atau orang-orang kafir yang mereka tidak ingin umat Islam jaya sebagaimana dahulu. Kenapa kalau umat Islam ingin jaya, dia harus kembali kepada jalannya para sahabat. Sementara orang-orang Syiah memutuskan menggambarkan kepada umat Islam bahwasanya generasi pertama generasi terburuk. Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik kata mereka syarrul ummah, umat terburuk. Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah. Kata dia Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Uthman di neraka. Inilah kerjaan orang-orang Syiah yang yang saya rasa adalah kejahatan mereka dan bahaya mereka lebih besar daripada bahayanya orang-orang yang benar-benar jelas-jelas kekufuran mereka. Apalagi mereka e, bertopeng Islam. Bertopeng Islam. Kita tidak sedang membahas akidah mereka yang carut marut, akidah mereka yang meragukan keabsahan Al-Quran, akidah yang tidak masuk akal tentang rajah dan yang lainnya, tentang baja. Kita tidak bicara tentang akidah mereka saat ini, waktunya tidak cukup. Tapi kita akan berbicara tentang bagaimana ya celaan-celaan mereka terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Secara umum ya, akidah yang dimiliki oleh Syiah tentang kafirnya para sahabat, ya. murtadnya para sahabat, ya. tentunya melazimkan perkara-perkara yang buruk diantaranya melazimkan akan atau menimbulkan keraguan akan benarnya agama Islam. Bagaimana seorang tidak ragu tatkala dia mengetahui Rasulullah SAW Muhammad SAW utusan Allah yang telah mendidik para sahabat berdakwah di jalan Allah sekitar 23 tahun kemudian hasilnya nihil seluruhnya kafir kecuali cuma empat orang atau lima orang atau delapan orang ini ini agama seperti apa seperti ini hasilnya nihil tidak ada tidak ada hasilnya seluruhnya murtad orang akan ragu dengan agama Islam kemudian apa kalau para sahabat murtad dan kafir Al-Quran ini juga nggak beres kalau begitu Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala muji para sahabat? Allah sudah tahu. Sekarang ada ada dua kemungkinan. Apakah Allah tahu atau Allah tidak tahu bahwasanya para sahabat akan murtad? Kalau Allah tidak tahu para sahabat akan murtad sehingga muji para sahabat dalam Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat kelak, kemungkinan pertama Allah tidak tahu para sahabat akan murtad. Ini adalah kekufuran. Menyatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalau dikatakan Allah tahu bahwasanya para sahabat masih para sahabat akan murtad, Lantas Allah tetap memuji para sahabat dengan pujian yang luar biasa yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka ini adalah benar-benar penyesatan kepada hamba-hamba Allah. Bagaimana termaktub dalam Al-Quran pujian-pujian yang sangat hebat terhadap umat yang paling buruk. Karena ikhwan fila azan Allah ya ya. Apa yang eh, dilakukan oleh orang Syiah ketika mengkafirkan para sahabat sungguhnya adalah pencelaan terhadap Al-Quran dan pencelaan juga terhadap Rasulullah sebagai sang guru dan pencelaan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah merekomendasi para sahabat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyebutkan beberapa perkataan orang-orang Syiah terhadap sahabat eh, sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang saya ambil dari buku-buku mereka dengan sumber-sumber yang dari buku-buku mereka. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah doa ya yang doa termasuk doa yang paling agung yang di yang memiliki pahala yang besar jika dibaca oleh orang-orang Syiah yang dikenal dengan doa Usunamai Quraisy yaitu doa tentang dua berhalanya orang-orang Quraisy ya. doa ini ya barang siapa yang membacanya akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa Sampai disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib dalam solat-solatnya senantiasa kunut dengan membaca doa ini. Karena doa ini pahalanya sangat sangat besar. Dikatakan oleh mereka dalam kitab Biharul Anwar karangannya Al-Majlisi dia mengatakan bahwasanya ya Inna da'i bihi karrami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi badrin wa uhudin wa hunain bi alfi alfi sahmin barang siapa yang baca doa ini ya maka dia seperti orang yang ikut serta bersama Nabi dalam jihadnya dalam perang Badar dalam perang Uhud dalam perang Hunain bahkan dia seperti orang yang melemparkan anak panah sebanyak satu juta anak panah subhanallah ini bagaimana kita tahu betapa besar pahala pahala ikut perang Badar. Yang baca doa ini seakan-akan dia ikut serta bersama Nabi dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Hunain dan melemparkan panahan sebanyak satu juta anak panah. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, Barang siapa yang bacanya di pagi hari, maka dosa-dosanya terhapus sampai malam hari. Barang siapa yang di malam hari, dosanya terhapus sampai siang hari. Apa isi doa itu? Ya, doanya luar biasa. Doanya Allahumma al'an sonamai Quraisy wa jibtaihima wa tabutaihima wa ifkaihima wa ibnataihima alladzaini khalafa amrak wa ankara wahyak wa jahada ya in'amak wa asaya rasulak wa qallaba dinak wa harrafa kitabak ini apa kata yang artinya ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar kedua setannya kedua togutnya ya dikatakan setan dikatakan togut pendusta dan laknatlah kedua putrinya karena mereka mengkafirkan Aisyah dan Hafsah. Aisyah anaknya Abu Bakar, Hafsah anaknya siapa? Umar. Seluruh dilaknat. Ini dari buku mereka, saya ambil langsung dari buku Biharul Anwar. Yang jadi uh, jadi marja, jadi sumber yang utama bagi mereka. Mereka berdua telah bermaksiat kepada Rasulmu, telah ya membalikkan agamamu, telah menyimpangkan kitabmu. Ini tuduhan terhadap Abu Bakar dan Umar. Bahkan dalam doa tersebut kata mereka, Allahumma al anhuma wa ansarahuma. Ya Allah laknatlah mereka berdua dan laknatlah orang-orang yang menolong mereka berdua. Jadi antum jadi terlaknat juga oleh mereka. Di akhir doa kata mereka, fa'azzim dzambahuma dan besarkanlah dosa mereka berdua Abu Bakar dan Umar wa khallid huma dan kekarlah keka, buatlah mereka berdua kekal dalam neraka jahanam dalam neraka sakar khallid huma fi sakar dan jadikanlah mereka berdua kekal dalam neraka sakar ini doa yang sering dibaca oleh mereka dan bahkan banyak ulama Syiah yang menjelaskan tentang keagungan doa ini dalam banyak buku Kenapa? Karena luar biasa pahalanya. Pertama, sering dibaca oleh Ali bin Abi Thalib dalam kunut-kunutnya. Kedua, pahalanya luar biasa. Bayangkan barang siapa yang baca doa ini seperti ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut perang Uhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut perang Hunain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma itu, seperti dia telah melemparkan panah dengan seribu anak panah, satu juta anak panah. Alfi alfi saham. Bayangkan mereka menanamkan kebencian yang luar biasa kepada ya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala yang merupakan dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat bahkan Allah ya, mentakdirkan keduanya dikuburkan di samping kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Imam Mahdi yang akan datang ya, dari kalangan orang-orang Syiah, apa yang pertama dia lakukan tatkala dia muncul Imam Mahdi tersebut maka dia pergi menuju Madinah, kemudian dia keluarkan jasad Abu Bakar dan Umar. Kemudian dia gantungkan di pohon yang kering, tiba-tiba pohon kering tersebut menjadi basah sehingga orang banyak yang terpedaya maka seluruh yang mencintai sedikit pun mencintai Abu Bakar akan berkumpul ya dalam satu saf dan yang membenci akan berkumpul dalam satu saf. Kemudian dia basmi orang-orang yang yang mencintai Abu Bakar. Jadi kalau antum ketemu Imam Mahdinya Syiah, antum bakalan dibasmi. Ini Imam Mahdi yang sangat dicintai oleh mereka. Eh, kalau Imam Mahdinya modelnya seperti ini, bagaimana anak buahnya? Jadi membunuh ahlus sunnah sudah perkara yang sangat biasa. Sekarang sudah tidak bisa tidak bisa kita sembunyi-sembunyikan. Kalau dulu mereka sembunyi-sembunyikan, sekarang eh, YouTube, internet semua membongkar seluruh kebusukan mereka. Karena yang jadi masalah terlalu banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang akidah mereka. Ya. Terpedaya dengan revolusi Iran, terpedaya dengan mungkin mereka bermusuhan dengan pengakuan mereka bermusuhan dengan Amerika atau bermusuhan dengan Israel ya. Meskipun tidak ada kenyataannya omong-omong aja ya. Yang terpedaya kita katakan kalau mereka bermusuhan alhamdulillah, tapi bukan berarti menghalalkan dan membenarkan akidah mereka yang rusak. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Iran ahlu sunnah yang dibasmi? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Irak yang dibasmi? Bagaimana dengan Suriah? Sementara mereka orang-orang Syiah ini yang tinggal di Saudi dimuamali dengan baik. Kata mereka tinggal di markasnya Wahabi. Saya tinggal di Saudi lama 12 tahun. Mereka tidak ditolimi. Mereka pergi sekolah tetap gratis, digaji oleh pemerintah Saudi. Mereka ke rumah sakit gratis sebagaimana penduduk Saudi yang lain. Mereka kerja juga di perusahaan-perusahaan. Kalau mereka tidak diletakkan pada posisi pemerintahan, wajar saja. Tapi tidak dizolimi, tidak dibasmi, tidak dibunuh. Adapun coba lihat bagaimana alusunah di Iran, alusunah di Irak, alusunah di Suriah, apa yang mereka lakukan? Jadi ya, kita tidak usah berbicara omong kosong, tidak usah berbicara hal Kita berbicara dengan kenyataan yang ada. Sejarah mereka yang berdarah sejak dulu sampai sekarang ini. Tetapi masih saja ada orang yang terpedaya. Ya ikhwan, akidah itu bisa melakukan hal yang aneh. Orang kalau sudah memiliki keyakinan bisa melakukan hal yang aneh. Orang kalau sudah punya keyakinan nekat bunuh diri. Kenapa? Keyakinannya yang mengantarkannya demikian. Sekarang dia punya keyakinan Abu Bakar dan Umar adalah syaitan adalah taubat. Sementara kaum muslimin ahlu sunnah pencinta Abu Bakar dan Umar. Bagaimana kira-kira keyakinan mereka terhadap pencinta Abu Bakar dan Umar? Doa mereka laknatlah mereka berdua wa ansarahuma dan laknatlah para penolong Abu Bakar dan Umar. Berbicara tentang eh, orang-orang uh, Syiah bagaimana akidah mereka tentang para sahabat terlalu banyak ini sekedar sedikit atau khulasah kesimpulan dari akidah mereka terhadap para sahabat. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang bagaimana celaan-celaan mereka secara uh, terperinci tentang sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita mulai dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang diberi gelar dengan As-Siddiq. Tadi kita baru mendengar khutbah Jumat tentang Isra Mi'raj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian irtajafa Uhud, Uhud pun bergoyang, bergetar. Kata Nabi SAW, uskut ya Uhud. Fa inna maalika nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai gunung Uhud, tenanglah engkau. Sungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, itu siapa Abu? Abu Bakar wa syahidan dan dua orang yang mati syahid. Umar dan Uthman dan semuanya benar. Setelah itu Umar dan Uthman pun terbunuh mati mati syahid. Rasulullah sendiri mengenamakan Abu Bakar dengan apa? As-Siddiq. Dan kita tahu bagaimana sejarah Abu Bakar As-Siddiq. Lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq dengan kesepakatan ulama. Para ulama cuma khilaf mana yang lebih dahulu, Abu Bakar atau Ali atau Zaid bin Haritha atau Khadijah. Tapi mereka sepakat lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Adapun Ali bin Abi Thalib, Khadijah, mereka tinggal di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Haritha wajar mereka masuk Islam karena mereka tinggal bersama Nabi di rumah satu dalam satu rumah. Ali bin Abi Thalib bapaknya miskin Abu Thalib maka Ali pun diambil oleh Rasulullah SAW dirawat di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi Abu Bakar orang lain orang lain di luar Nabi yang pertama kali masuk Islam siapa Abu Bakar radhiyallahu taala setelah masuk Islam Abu Bakar langsung berdakwah sehingga lima orang dari sepuluh para sahabat yang jadi masuk surga, lima orang diantaranya langsung masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Langsung berdakwah Abu Bakar radhiyallahu taala Pengorbanan luar biasa Abu Bakar radhiyallahu taala Yang menemani Nabi saw. Allah menakdirkan yang menemani Nabi berjalan dari dari Mekah ke Madinah siapa? Berhijrah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala perjalanan maut. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan Allah ma'ana. Allah menamakan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi dalam Al-Qur'an. Tatkala ya, tsaniyat tsnain idh huma fil ghar, tatkala orang yang kedua dalam goa dari Jabal Sur berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar la tahzan jangan kau bersedih innallaha ma'ana sungguhnya Allah bersama bersama Kak, bersama kami Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala Bilal diazab para budak-budak diazab disiksa Abu Bakar kemudian mengeluarkan uangnya untuk membebaskan mereka itu dilakukan oleh Abu Bakar di awal Islam tatkala Islam diintimidasi tatkala disiksa para sahabat datang orang-orang Syiah mengatakan mereka orang para sahabat masuk Islam karena mereka munafik karena mereka ingin dunia, karena mereka ingin kedudukan Nabi. Apa yang diharapkan dari kedudukan Nabi di zaman di awal Islam? Dunia apa yang diharapkan dari Nabi? Kalau benar perkataan tersebut setelah Nabi menjadi raja, menjadi penguasa alam semesta, baru mereka masuk Islam, mungkin kita ngomong demikian. Tetapi Abu Bakar masuk Islam di awal Islam, tatkala Islam sangat berbahaya kondisinya. Ada yang baca Quran dipukul saya pingsan, para sahabat disiksa. Ammar bin Yasir keluarganya dibunuh, Rasulullah SAW tidak bisa menolong. Rasulullah SAW hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Kemudian mereka katakan para sahabat masuk Islam gara-gara ingin dunia. Dunia apa yang mereka harapkan? Justru mereka keluarkan dunia. Harta mereka mereka keluarkan demi untuk Islam. Kampung halaman mereka, ya. Harta mereka mereka tinggalkan untuk berhijrah. Orang Syiah ini, ya, nanti kita akan baca. Kalau mereka dusta, Nggak pandai dusta, apa namanya? Nggak pandai dustanya. Dustanya nganggur dan tidak masuk akal. Namun meskipun dustanya tidak masuk akal, masih banyak orang yang percaya dengan dustanya. Itu yang saya lebih heran lagi. Kita akan sebutkan di antara perkataan-perkataan mereka terhadap Abu Bakar Rasulullah SAW pernah berkata, Inna Allah ba'athani ilaikum. Fakultum kadabt, wa qala Abu Bakar sadaq. Ya, dalam Sahih Bukhari, dalam kitab manakit Bab Fadli Abu Bakar, kata Nabi SAW, Allah mengutusku kepada kalian, dan kalian berkata, kadabt, engkau dusta wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakar, Abu Bakar berkata, sadaq, engkau benar. Wa wasani binafsihi wa malihi. Dan Abu Bakar telah menolongku dengan hartanya dan jiwanya dengan hartanya dan dan jiwanya. Tatkala perang Badar, para sahabat bertempur di awal peperangan, para sahabat berkumpul bertempur. Bayangan 300 awal peperangan antara kaum muslimin dan orang musyrikin. Kaum muslimin cuma 300 orang, sementara orang orang kafir berapa? 1000 orang. Tidak sebanding 3, satu banding 3. Tatkala para sahabat berkumpul di awal peperangan, dua orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ditemani Abu Bakar. Tidak ada yang menemani Nabi tatkala semua bertumpur yang berdoa siapa? Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjadikan Abu Bakar menemani Nabi dalam berdoa demi keselamatan para sahabat yang sedang bertempur melawan orang-orang musyrikin. Kemudian datang orang Syiah mengatakan Abu Bakar adalah orang munafik. Di antara perkataan mereka, ya, mereka mengatakan Abu Bakar adalah rojulusu orang yang buruk sebagaimana disebutkan oleh Nikmatullahil Jazai dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Mereka mengatakan amdu aksar umrihi muqiman 'alal kufur, kebanyakan usianya dihabiskan dalam kekufuran. Khadiman lil awthan. Apa namanya? E, penyembah berhala, ya. Abidan lil asnam, penyembah patung-patung. Mereka mengatakan karena yusolli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sanamu mu'allaqun fi unuki yasjudu lahu. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah Al-Jazair. Demikian juga Nafahat al lahud Dil Karkiyah. Dikatakan Abu Bakar sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia menggantungkan berhala di lehernya. Sehingga tatkala dia sujud, sungguhnya dia sedang sujud kepada patung. Subhanallah. Ini kalau bohong juga enggak. <laughs> Rasulullah kok pakai apa? Eh Abu Bakar kok pakai patung kemudian sujud-sujudnya ke patung ini ya enggak tanggung-tanggung kalau mereka berdusta. Dalam satu riwayat kata Rasulullah SAW, "Wa ma aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah." Tidaklah aku menawarkan atau menyampaikan Islam kepada seorang pun kecuali ada tidak langsung menerima, masih ada diam atau ragu sebentar. Tidak langsung iya. Illa Abu Bakrin fa innahu lam yatala'atham kecuali Abu Bakar dia langsung iya. Langsung ber, beriman. Banyak ya saya hanya ringkas ya. Eh, di sini disebutkan dalam buku ini ada buku ringkas bagus dia menyebut tentang tu'unat atau matahain celaan-celaan orang Syiah terhadap para sahabat. Kenapa Abu Bakar dikatakan asidik? Kalau kita tahu asidik kenapa? Karena Abu Bakar membenarkan Rasulullah SAW yang telah berisra dan mi'raj ya, yang kurang dan melaksanakan perjalanan dari Mesir Haram ke Masjid Aqsa kurang dari satu malam. Sehingga sebut disebut dalam satu riwayat tatkala Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj ada seorang kafir yang diceritakan oleh Nabi. Tatkala ditanya di mana kau Muhammad, maka Rasulullah SAW menceritakan saya baru berangkat dari Masjid Haram kemudian ke Masjid Aqsa kemudian saya balik. Kata orang kafir ini kalau tidak salah Abu Jahal, saya agak lupa ya. Dia mengatakan benarkah demikian? Tunggu di sini, saya akan kumpulkan orang-orang Quraisy. Jangan kau rubah ceritamu. Nah, ini kesempatan untuk membodoh-bodohi siapa? Nabi. Kalau benar begini jangan pindah, tunggu tunggu, saya cari orang dulu. Kumpulin orang semua. Rasulullah tidak berubah perkataannya, benar saya tadi malam berangkat dari Masjid Haram, Masjid Aqsa kemudian balik lagi. Sehingga di antara mereka mimbai ini musaffiqin, ada yang tepuk tangan. Uh, ada yang uh, ada yang begini. Disebut dalam hadis disebutkan. Mereka semua ya aneh dan heran. Sampai sebagian orang murtad tatkala itu. Maka segeralah mereka datang menaik Abu Bakar. Mereka matanya Abu Bakar lihat temanmu itu. Ini ya, dulu masih beres, sekarang sudah nggak beres. Ini sudah parah sekali Muhammad ini. Dia mengatakan pergi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, pulang balik belum ada belum. Ini zaman itu sepeda aja belum ditemukan. Zaman itu belum ditemukan apa? Sepeda. Kemudian dia bilang berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa balik kurang dari satu malam. Kata Abu Bakar, kalau dia menyampaikan yang lebih daripada itu, saya akan benarkan. Ya, maka dikatakan apa? As-Siddiq yang senantiasa mem membenarkan. As-Siddiq menurut orang Syiah lain dengan menurut kita. As-Siddiq menurut orang Syiah artinya Abu Bakar membenarkan kalau Muhammad adalah penyihir. Membenarkan kalau Muhammad adalah bukan seorang nabi tapi seorang penyihir. Dalam buku-buku orang Syiah ya, disebutkan dengan sanad-sanad mereka dari Khalid bin Najih ya. Dia berkata, "Qultu li Abi Abdullah Ja'far As-Sadiq." Aku bertanya kepada Ja'far As-Sadiq. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Apakah Rasulullah SAW menamakan Abu Bakar dengan As-Siddiq? Kata dia, "Na'am, benar." Qala fa kaifa? Kok bisa? Muhammad menamakan Rasulullah SAW menamakan Abu Bakar dengan As-Siddiq. Kok bisa? Kemudian Ja'far As-Sadiq menceritakan sebabnya. Ini menurut riwayat mereka, riwayat dusta. Saya ulangi sebelum sebelum saya lanjut menyampaikan cerita selanjutnya tentang celan-celan mereka. Jadi orang-orang Syiah punya riwayat-riwayat yang banyak. Mereka punya buku seperti Al-Kafirul Kulaini dan yang lainnya. Mereka sebutkan riwayat-riwayat dengan sanat-sanat perawinya. Mereka tidak mengakui keabsahan Sahih Bukhari. Mereka punya Sahih Bukhari sendiri. Oleh karena saya sering sampaikan tatkala pernah saya berdialog dengan orang Syiah dari Saudi. Saya bertugas di kabinah musim haji kalau ada yang eh, orang tanya-tanya eh, kita beri arahan. Datang seorang Saudi ngobrol sama saya senyum-senyum. Ini belum terjadi kasus Suriah ini sekitar 8 tahun lalu. Maka kita pun ngobrol. Kita saya bilang, lihat eh, Allah memuji para antum mengkafirkan para sahabat ya. oh enggak, enggak saya tidak mengkafirkan para para sahabat. Dia takiyah. Saya bilang yang benar aja, jangan pura-pura. Iya iya saya mengkafirkan kan. <laughs> Akhirnya dia ngaku juga. Dia pikir saya orang awam kemudian apa? Mau dibohong-bohongi sama sama dia. Terus hanya kenapa kamu mengkafirkan Abu Bakar? Oh, Abu Bakar waktu Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar yang jadi imam. Kata dia itu di buku bukumu, buku kita tidak. Ali yang jadi imam. Wah kalau gitu nggak nyambung katanya nggak bisa. Tapi eh, bagaimana mau nyambung? Di buku kita Sahih Bukhari Abu Bakar jadi imam, buku dia Ali yang jadi imam. Aduh, saya bilang aduh, udah, udah jadi, udah jadi. Kita kalau mau debat harus satu ada kesepakatan jadi marja. Ya, kalau ininya beda, sumbernya beda, gimana mau nyambung? Nggak bakalan nyambung. Nggak bakalan nyambung. Saya berhenti sudah tidak jadi. Adapun mengenai sanat, Ahlu sunnah menyatakan atau kita tahu bahwasanya namanya rawi yang siqah adalah rawi yang tidak pernah berdusta. Bahkan seorang rawi kalau pernah berdusta dalam masalah dunia maka ditinggalkan mungkarul hadis, ditinggalkan hadisnya. Ya, ditinggalkan. Karena dia pernah ketahuan berdusta dalam ya perkara dunia. Sekarang bagaimana antum bisa menilai riwayat orang Syiah itu sahih? Tidak mungkin. Karena orang Syiah memiliki keyakinan taqiyah. Boleh berdusta. Kapan antum tahu dia sedang berdusta atau tidak? Bagaimana antum tahunya? Oleh karena tidak mungkin kita mensahihkan hadis riwayat orang Syiah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia berdusta, ya atau tidak? Faham atau tidak maksud saya ini? paham. Tidak mungkin kita mensahihkan hadisnya orang Syiah karena perawi-perawi Syiah ada kemungkinan berdusta dan itu agama mereka taqiyah. Sebagaimana sebagian orang-orang Islam jamaah yang juga melaksanakan apa? Taqiyah. Budi luhur mereka namakan dengan apa? Budi luhur. Jadi dusta dinamakan budi budi luhur. Padahal namanya ngapusi. Sampai kata mereka biasa kita kalau beli kue start kita beli lima kita bilang kita makan dua jadi berdua jadi nggak jadi masalah dusta Orang Syiah di antara akidah mereka taqiyah, berdosa demi kebaikan. Nah, sekarang dari mana kita tahu tatkala mereka meriwayatkan hadis ini sedang dusta atau sedang jujur? Tidak ketahuan. Kita lanjutkan tentang kenapa Abu Bakar dikatakan asidik menurut pemahaman orang-orang Syiah. Ya. Kata Abu Bakar asidik, eh, kata eh, Ja'far As-Sadiq menurut riwayat mereka, "Hina kana ma'ahu fil ghar." Tatkala Rasulullah SAW bersama Abu Bakar di Goa, tatkala berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tatkala berhijrah dari Mekah dan Madinah, Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersembunyi di gua Jabal Thawr. Ya. Kalau Rasulullah SAW, tatkala mereka dalam gua, kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, Inni la Ja'far bin Abi Talib tattaribu fil bahri dhalatan. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, sungguhnya saya melihat perahunya Ja'far bin Abi Talib sedang berada di lautan dalam keadaan terombang ambing tersesat tidak tidak tahu kemana. Saya ceritakan dulu nanti saya akan jelaskan pengawurannya. Qala ya Rasulullah, wa innaka lataraha kata Abu Bakar ya Rasulullah, kau lihat sekarang apakah engkau melihat perahunya Ja'far bin Abi Thalib di tengah lautan sekarang sedang terombang-ambing, tersesat? Abu Ja'far bin Abi Thalib lagi naik perahu. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya." Kata Abu Bakar, "Fataqdiru an turiyaniha?" Apakah kau mampu ya Rasulullah untuk buat aku juga bisa melihat perahu tersebut? Qala udnu minni, kata Rasulullah, dekat padaku. Fadana minhu, maka Abu Bakar pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasa ala ainihi, kemudian Rasulullah SAW mengusap kedua mata Abu Bakar. Tsumma qala unzur, kata Rasulullah SAW, sekarang lihat. Fanadhar Abu Bakar, as safinata wa hiya tatribu fil bahr. Abu Bakar membuka matanya, kemudian kedua matanya dia pun melihat perahunya Ja'far bin Abi Thalib sedang terombang-ambing di tengah lautan. Thumma nadhara ila kusuril Madinah faqala fi nafsihi. Kemudian setelah itu dia melihat ya uh, apa namanya? istana-istana yang ada di kota Madinah. Kemudian faqala fi nafsihi. Kemudian Abu Bakar berkata dalam dirinya, "Al-ana saddaqtu annaka sahir." Sekarang saya baru yakin kamu penyihir ya Rasulullah. <laughs> Sekarang saya baru yakin kamu adalah penyihir karena kamu bisa membuat saya melihat apa? E, perahunya Ja'far bin Abi Thalib yang sedang terombang-ambing di tengah lautan. Rasulullah SAW mengatakan as anta. Engkau memang as-siddiq. Engkau memang apa? Siddiq suka membenarkan. Artinya tahu. <laughs> ini ngaconya orang Syiah ini kalau bohong tidak pinter makanya goblok dalam berbohong. Saya tunjukkan kebodohan mereka. Yang pertama, hijrah nah hijrahnya para sahabat dua kali. Hijrah pertama dari Mekah ke negeri Habasyah. Dan hijrah pertama dilakukan oleh Ja'far bin Abi Talib. naik perahu menuju ke mana? Negeri Habasyah. Sementara hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar itu hijrah kedua ke kota Madinah. Antara dua hijrah ini berbedanya bertahun-tahun. Ini karena mereka goblok, mereka menyangka hijrah ini hijrah yang itu. Padahal Ja'far tatkala naik perahu itu hijrah yang per pertama. Dan Ja'far bin Abi Thalib tidaklah kembali menemui Nabi, dia menetap di sana. Tidak kembali menemui Nabi kecuali tatkala perang Khaibar. Ini kan bodohnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menggelari siapa? Menggelari siapa? Abu Bakar dengan As-Siddiq yang artinya yang senantiasa membenarkan. As-Siddiq itu artinya senantiasa mem membenarkan. Berarti artinya senantiasa membenarkan Rasulullah adalah penyihir. Kemudian <laughs> masa dia ditemani dengan orang yang seperti ini yang senantiasa membenarkan dia apa? Penyihir. Kemudian Abu Bakar masa tidak marah? Dikatakan di, di apa digojloki oleh Nabi, kamu senantiasa membenarkan kalau saya penyihir. Ini kan penghinaan kepada <laughs> Abu Bakar. Kacau orang Syiah ini. Ikhwani fillah Allah wa di antara tuduhan orang-orang Syiah terhadap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, kita lanjutkan sekarang kita ke Umar. Ya, Abu Bakar sudah selesai. Ya. Penyembah berhala, salat pakai apa namanya? berhala, sujudnya bukan kepada Allah tapi sujud kepada berhala. as artinya senantiasa yang membenarkan Rasulullah SAW adalah penyihir ya. Sekarang tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu di antara orang yang paling dibenci oleh orang Syiah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala Kenapa Umar bin Khattab adalah yang mematikan apinya orang-orang Majusi yang telah menguasai atau menaklukkan negeri Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala sehingga mereka jengkel kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga datanglah Abu Lu'lu Al-Majusi atau Abu Lu'lu Al-Majusi yang kemudian membunuh Umar bin Khattab dengan cara pengecut dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala disebutkan ya setiap menjelang subuh beliau pergi ke masjid dan bangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Ini kebiasaan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datanglah Abu Lul al-Majusi dan dia membawa ya khanjarnya ya, eh, pisaunya ya. dan dia simpan dalam dia masuk ke masjid, Masjid Nabawi. Kemudian dia simpan dalam bajunya dalam rangka untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka salatlah Umar bin Khattab salat subuh. Rakaat pertama dia tidak menyerang, dibiarin. Tatkala rakaat kedua Umar bin Khattab jadi imam, kemudian rakaat kedua dia bangun, eh, kemudian baca Al-Qur'an, maka saat itulah kemudian Abu Lu Al-Majusi kemudian menikam Umar dari belakang dengan tiga tikaman, salah satunya merobek bawah pusar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang jika Umar makan maka makanannya langsung keluar dari dari perutnya. Ini cara bunuhnya Abu Lu'lu Al-Majusi dengan pengecutnya membunuh Umar. Orang takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya dia pun membunuh beberapa orang dari para sahabat. Ada yang mengatakan atau asyar sekitar belasan orang dibunuh oleh karena dia orang lagi sholat tidak persiapan. Maka Abu Lul Majusi kemudian ngamuk dan dia membunuh sebagian orang sampai akhirnya ada sahabat yang melemparkan kain sehingga bisa mengikat sebagian tangannya tidak bisa bergerak tatkala dia tahu dia akan tewas intahar maka dia pun bunuh diri. Siapa? Abu Lu'lu Al-Majusi. Meninggalnya di mana? Di mana meninggalnya Abu Lu'lu Al-Majusi? Di masjid Masjid Nabawi, di kota Madinah. Sekarang ini kuburannya ada di kota Kasan di Iran. Saya nggak dulu tuh, dulu kirimnya pakai FedEx atau pakai apa? Dikirim pakai tronton atau pakai apa sampai kirim ke sana. Agama Syiah agama khayalan. Agama khurafat. Oleh karenanya sebagian orang sufi dekat dengan orang Syiah. Kenapa? Khurafatnya sama. Makanya saya ada tulisan tentang kesamaan antara akidah Syiah dengan akidah orang sufi. Khurafatnya isinya luar biasa sama. Minta kepada penghuni kubur, ambil pasir di kuburan, itu akidahnya Syiah semua. Makanya saya bingung yang niru yang niru peniru yang mana yang di, dan mana yang ditiru? Apakah Syiah meniru Sufi atau Sufi yang meniru orang Syiah? Akidah yang kau lihat oleh orang-orang ini akidahnya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Sehingga kemudian mereka sekarang kuburan di kota Kasan, ya, di kuburannya diperbesar, kemudian ditulis Baba Syujauddin, sang pemberani dalam agama. Siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Gimana pemberani? Pengecut. Tidak berani berhadapan berduel dengan Umar, takut sehingga membunuh Umar tatkala sedang sedang sholat. Sampai di antara doa mereka, Allahumma syurni ma Abi Lu'lu, ya Allah kumpulkan aku di hari kiamat bersama Abu Lu'lu. Kita bilang amin ya rabbal alamin. <laughs> Ajib ini subhanallah. Bangga dengan berhasil membunuh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka merayakan hari kematian Umar dan ini kebiasaan mereka. Sebagaimana Yasir Al-Habib ya, orang Syiah yang merayakan hari kematian Aisyah radhiyallahu taala Mereka senang dengan tewasnya para sahabat. Sehingga mereka merayakan hari kematian. Mereka datang ke Abu Lu'lu kemudian bertawasul dengan Abu Lu'lu kemudian berdoa di situ. Antum bisa lihat di internet buka saja di situs-situs mereka. Saya tidak suruh buka situs Ahlu Sunnah, buka situs mereka. Tulis Abu Lu'lu Al-Majusi Umar. Nanti antum lihat di situ bagaimana kuburannya, bagaimana pintunya, bagaimana diagungkannya Abu Lu'lu Al-Majusi. Oleh karenanya, ya, sungguh lucu kalau sampai sekarang ada yang mengatakan bahwasanya hendaknya kita bersatu antara Ahlu dengan Syiah. Itu mustahil, nggak mungkin. Apakah kita mau bersatu dengan suatu kaum yang mereka bangga dengan matinya Umar? Dengan suatu kaum yang menamakan Umar dan Abu Bakar sebagai tabut dan setan. Bagaimana? Ini dua tokoh ini yang yang kita agungkan, kita mengambil agama dari mereka para sahabat, kemudian kita ingin bergabung dengan bersatu dengan orang Syiah, bagaimana caranya? Coba beri, berikan kepada saya formatnya dan draftnya, bagaimana caranya? Caranya kita harus ngalah, akidah kita dibuang baru bisa nyambung. Dia tidak mau buang akidahnya, Tetap dia bersikeras akhirnya seperti ini, kita yang disuruh ngalah. Baru kemudian bisa dempet. Kalau kita bersik, bersikeras dengan akidah kita nggak bakalan bersatu, ikhwan. Makanya ucapan terakhir Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, hafizahullah taala yang menyatakan bahwasanya masyayikh As-Saudiyah andaju minni. Dulu Syekh Yusuf Al-Qardawi senantiasa membela Hizbullah. Sekarang dia menyesal. Baru-baru aja berapa mungkin seminggu lalu ucapan dia mengatakan orang para ulama Saudi lebih ngerti daripada saya. Ya, saya dulu menentang ulama Saudi membela Hizbullah ternyata mereka Hizbu Syaitan. Kata siapa? Dr. Yusuf Al Qardawi. Ya, kemudian menghabisi. Bagaimana seorang kemudian mengagungkan Hizbullah sementara Hizbullah kemudian menghabisi para wanita di Suriah, orang-orang tua di Suriah, anak-anak dibom sama mereka. Orang Syiah bersatu padu menghabisi Ahlus sunnah wal Jamaah sementara sunnah wal Jamaah masih banyak yang terpedaya dan tertipu. Ikhwan yakum. Umar bin Khattab adalah seorang tokoh yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah, ya. Oleh karenanya pembunuhnya Abu al Mujusi benar-benar diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah. Kita tahu kemuliaan Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Tidaklah Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, masukkanlah Umar dalam Islam karena Rasulullah SAW cinta kepada Umar memiliki kekuatan sampai akhirnya Umar pun masuk masuk Islam ya pada saat mengatakan kami tidak pernah bisa sholat dengan di Masjid Haram kecuali setelah Islamnya siapa Umar para sahabat tidak bisa sholat di Masjid Haram di awal-awal Islam mereka akan disiksa oleh kaum musyrikin setelah Islam masuk Umar masuk Islam maka mereka bisa kami tidak pernah jaya kecuali setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dikenal sangat jagoan, jagoan atau tidak? Sangat pemberani. Sampai setan pun takut sama Umar. Iya atau tidak? <laughs> Rasulullah SAW mengatakan, Ya Umar, ma ke syaitanu salikan fajjan qat illa sala illa salaka fajjan gue fajjik. Tidaklah setan menemui engkau berjalan suatu jalan kecuali setan cari jalan yang lain. Ya. Luar biasa Umar ya. Lau kana nabiyun fi ummati lakana Umar. Kata Nabi SAW, kalau ada nabi di umatku setelahku maka dia adalah Umar. Ya. Artinya Rasulullah Umar adalah mulham. Beberapa kali Umar punya ide cocok dengan Al-Quran. Ya. Karena apa? Allah memberi ilham kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Banyak ide-ide Umar ternyata turun ayat menyetujui idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beberapa kali kejadian empat kejadian kalau tidak salah. Allah menurunkan ayat sesuai dengan idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang musyrikin begitu takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sama orang-orang Syiah di balik sosok Umar ini, seakan-akan seorang yang bencong. Kita akan sebutkan bagaimana perkataan orang Syiah. Mereka mengatakan Umar bin Khattab musaban bida'in fi duburihi la yahda'u ila bima'ir rijal. Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya Ya. Akramakumullah ini penghinaan mereka. Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya, tidak bisa sembuh, dia selalu gelisah kecuali diberikan maninya lelaki. Jadi Umar ini sudah dibilang bencong, ya. Bukan cuma mensodomi, bahkan disodomi. Subhanallah, ini kurang ajarnya orang apa? Syiah. Saya kadang baca begini malas, tapi ya ini harus saya sampaikan. Biar antum tahu bagaimana akidah mereka terhadap Umar. Umar yang gagah perkasa dikatakan apa? Bencong homoseksual. Bahkan Al-Ayyashi orang Syiah. Ya. Bahkan sebagian riwayat dengan ditegas mengatakan bahwasanya ya Umar adalah mimman yungkahu fi duburihi, adalah orang yang digauli lewat duburnya, di Sodom. Al-Ayashi Asy'i menyatakan, "Man tasamma bi Amirul Mukminin huwa mimman yu'ta fi duburihi." Orang dinamakan dengan Amirul Mukminin adalah orang yang didatangi melalui duburnya, digauli melalui deburnya Ini orang goblok juga orang Syiah ini. Ya, padahal Ali juga Ali bin Abi Thalib juga siapa? Amirul Mukminin. Dia bilang semua yang dinamakan dengan Amirul Mukminin itu didatangi dari deburnya Maksud dia Umar dan Utsman. Tapi di antara di antara setelah Utsman ada siapa? Ada Ali bin Abi Thalib yang juga dikenal dengan Amirul Mukminin. Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar berkata, "La majala li aqilin an yashukka fi kufri Umar, fala'natullahi wa rasulihi alaihi wa ala kullin man i'tabarahu musliman wa ala kullin man yakufu an la'nihi." Ini Al-Majlisi yang sering sekarang dinukil dalam konat Al-Huda, konatnya orang Syiah atau Hadi ya, konat apa? Al-Hadi. Apa kata dia? Tidak ada keraguan bagi seorang yang berakal yang masih ragu tidak berakal kata dia. Tidak ada keraguan bagi seorang yang berakal tentang kekafirannya Umar. Maka laknat Allah dan Rasulnya kepada Umar. Dan laknat Allah dan Rasulnya kepada orang yang menganggap Umar masih seorang Muslim. Dan laknat Allah dan Rasulnya yang bagi orang yang tidak mau melaknat Umar juga dilaknat. Hobinya laknat orang apa? Orang Syiah ini hobinya apa? Sedikit-sedikit laknat. Allah laknat, laknat. Jadi antum semua dilaknat. Antum menganggap Umar sebagai orang muslim, antum tidak melaknat Umar, maka antum juga ter, terlaknat oleh Allah dan Rasulnya. Allah kita lanjutkan. Ini panjang sekali tapi saya ya, saya sebutkan saja sebagian. Kita lanjutkan dengan sahabat berikutnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini kenal dengan Dzul Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Uthman dengan putrinya Ruqayyah, kemudian tatkala Ruqayyah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menikahkan dengan putrinya yang berikutnya yaitu Ummu Kalsum atau Ummu Kulsum Bahkan tatkala Ummu Kulsum meninggal dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya punya anak perempuan yang lain saya akan nikahkan lagi dengan engkau wahai Utsman. Jadi Utsman adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam, termasuk orang yang masuk Islam karena didakwahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan dia termasuk orang yang berhijrah, di hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Utsman bin Affan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahi minhul malaika, Malaikat malu kepada siapa? Utsman. Karena begitu mulianya akhlaknya. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, ya orang yang mirip akhlaknya denganku seperti siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala Orangnya Orang yang pemalu, senantiasa berhusnudzan kepada orang lain, ya. Akan tapi Utsman bin Affan dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Di antara perkataan orang Syiah terhadap Utsman, mereka menamakan Utsman dengan Naksal. Naksal adalah salah satu nama dari hewan dhiba yang jantan. Ada namanya hewan dhaba yang hewan jantannya ini namanya Naksal. Mereka menyangka Utsman dinamakan Naksal karena sifatnya sama dengan hewan Naksal tersebut, jantan dari dhaba. Mereka mengatakan baba ini dia hewan yang e, buas ya. Kalau dia sudah memangsa mangsanya, sebelum dia makan dia gauli dulu ya Pak. Dia berjima dengan mangsanya tersebut baru dia kemudian makan. Ini kebiasaan hewan nak salim. Kata mereka demikianlah Utsman sifatnya seperti hewan ini. Mereka menyebutkan satu riwayat dalam kitab Siratul Mustaqim dari Bayadhi dan juga Ihqaqul Haq ditusturi orang-orang Syiah disebutkan riwayat Utiya bimra'atin lituhat jadi Umar Utsman tatkala menjadi khalifah ada seorang wanita yang didatangkan untuk ditegakkan hukum had faqarabaha jama'aha thumma amara birajmiha Utsman kemudian mendekati wanita tersebut kemudian Utsman menggauli wanita tersebut baru kemudian merajam wanita tersebut ini orang-orang Syiah ini subhanallah ya. mereka luar biasa kebencian terhadap para para sahabat. Terlalu banyak riwayat-riwayat dusta mereka. Masa Utsman ini juga konyol seperti ini. Ini perempuan mau di di apa? Masa para sahabat diam-diam saja? Utsman kemudian menjimai wanita ini, enggak benar. Didatangkan oleh didatangkan untuk ditegakkan hukum had, malah ternyata digauli dulu oleh Utsman baru kemudian ditegakkan hukum hukum had. Banyak tuduhan-tuduhan mereka menuduh Uthman makan harta yang haram dan yang lain sebagainya. Di antara tuduhan mereka, ya, kata mereka hamuhu batnuhu farjuhu. Uthman itu kesibukannya yang penting urusan perutnya dan urusan kemaluannya. Di antara tuduhan mereka, mereka mengatakan bahwasanya Uthman telah membunuh istrinya Ruqayyah Bahkan mereka mengatakan Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Balad, ayah sabu allah yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghukumnya? Kata mereka itu Utsman. Utsman dia merasa pede tidak tidak tidak merasa akan dihukum oleh Allah sehingga dia membunuh anaknya Nabi siapa? Ruqayyah. Jadi Ruqayyah radhiyallahu taala meninggal karena dibunuh oleh suaminya. Dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafi ini Sahih Bukharinya orang Syiah. Kultu li Abi Abdullah riwayat dari Abi Basir dia mengatakan aku bertanya kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Ayaflutu min daqdatil qabr ahad? Qala na'udzubillah minha. Ma aqalla man yaflutu min daqdatil daqdatil qabr? Apakah ada orang yang selamat dari siksaan azab kubur, tekanan kuburan? Katanya uzubillah minha. Kita berlindung daripada siksaan kubur. Sungguh sedikit orang yang selamat dari siksaan kubur. Kemudian kata Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, "Inna Ruqayyata lamma qatalah Utsman, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabriha. Farafa'a ra'sahu ila sama' fadamat aynah." Tatkala Uthman membunuh putrinya Ruqayyah, maka Rasulullah SAW pun berdiri di kuburannya Ruqayyah. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat pandangannya wajahnya ke langit. Kemudian dia pun menangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuduhan mereka apa? Uthman bunuh siapa? Istrinya Ruqayyah. Ini juga konyol. Jadi saya bilang orang isi itu dosanya kacau, ngaco. Ya tidak pandai berdosa tapi nekat berdosa. Sekarang kalau Rasulullah tahu bahkan turun ayat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apakah kau merasa aman dari siksaan Allah wahai Utsman? Ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad. Turun ayat tentang Utsman. Kemudian Rasulullah tahu putrinya dibunuh. Kok sudah mati? Utsman dikawinkan lagi sama putrinya yang lain. Setelah Ruqayyah meninggal dinikahkan sama siapa? Ummu Kalsum. Ini gimana nih? Gimana kita memikirkan artinya begitu bodohnya Rasulullah saw Sudah turun ayat dari Allah Kemudian sudah tahu putrinya dibunuh, masih menikahkan putrinya yang lain dengan siapa? Utsman. Ini konyol yang luar biasa. Mereka menyatakan di antara ayat juga yang menyebutkan tentang sadisnya Utsman membunuh Ruqayyah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, eh, Daraballahu mathala lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi bini li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin." Allah memberi permisalan terhadap orang-orang eh, kafir tentang istri Firaun, tentang eh, kepada orang-orang beriman tentang istri Firaun. Tatkala istri Firaun berkata, "Ya Allah, bangunkanlah bagiku rumah di surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Kata mereka, ya, Hada masalun darabahullahu Allah li Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati tazawwaja Utsman bin Affan. Ini adalah permisalan yang Allah buat tentang Ruqayyah putrinya Nabi yang dinikahkan oleh yang dinik, yang dinikahi oleh Utsman. Jadi tatkala mereka menganggap Firaun adalah Utsman, mereka menganggap istri Utsman, istri Firaun adalah Ruqayyah. Sehingga tatkala dia mengatakan wana jini min Firaun, yakni Minas salis Uthman. Ya Allah selamatkanlah aku dari suamiku Fir'aun. Kata mereka maksudnya Ruqayyah berkata, Ya Allah selamatkanlah aku dari suamiku Uthman. Ini kan tafsir-tafsir yang ngaco seperti ini. Fir'aun dianggap Uthman. Tapi demikianlah orang-orang Syiah ya. Mereka tidak punya malu dalam rangka menghabisi para para sahabat. Khawani Allah wa tentunya eh, orang Syiah terlalu banyak, pengkafiran mereka terhadap sahabat terlalu banyak, bisa kita baca dalam buku-buku mereka. Demikian juga pendustaan mereka atau pengkafiran mereka terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha dan sempat terjadi kasus besar di dunia ini tatkala Yasir Al-Habib kemudian merayakan hari kematian Aisyah dan mengatakan aku bersaksi bahwasanya Aisyah sekarang berada dalam neraka jahanam kakinya digantung oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan para hadirin kata kata Yasir Al Habib yang menghadiri acara uh, kematian Aisyah dia bilang kita bergembira, hari ini kita bergembira, kita merayakan hari ini kenapa? Karena kita gembira Aisyah tatkala mati, maka dia berpindah dari alam dunia kepada alam neraka jahanam. Makanya kita gembira. Dan dia mengatakan yang hadir dalam saya nonton ya, apa nama durasinya sekitar setengah jam, dia mengatakan mereka yang kalian yang hadir dalam acara perayaan kita ini kematian Aisyah, pulanglah ke rumah dan berdoalah kepada Allah bertawasul doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amalan soleh bergembira dengan kematian siapa? Aisyah dan itu bisa dijadikan tawasul dengan amalan soleh untuk dikabulkan doa-doa. Tentunya pembahasan tentang Aisyah juga sangat panjang lebar ya. E, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan tentang pengajian kita ya. Kalau Abu Bakar, Umar dan Aisyah, Utsman, orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dikafirkan dan dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, bagaimana dengan sahabat yang lainnya? Kalau Rasulullah SAW tatkala ditanya, "Man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa yang orang paling kau cintai Rasulullah kata Rasulullah SAW, "Aisyah, yang paling aku cintai." Minar rijal abuha, laki-laki yang paling kau cintai ayahnya Abu Bakar. Kalau orang-orang ini saja yang dekat dengan Nabi tidak selamat, yang beli kemuliaan yang sangat mulia tidak selamat, bagaimana dengan para sahabat-sahabat yang yang lain ya. Demikian saja Allah taala alam besok. Ya, musim haji kalau ada yang uh, orang tanya-tanya, ya kita beri arahan Datang seorang Saudi ngobrol sama saya senyum-senyum. Ini belum terjadi kasus Suriah ini sekitar 8 tahun lalu. Maka kita pun ngobrol. Kita saya bilang, lihat eh, Allah memuji para antum mengkafirkan para sahabat ya. Dia, oh enggak, enggak saya tidak mengkafirkan para para sahabat. Dia takiyah. Saya bilang yang benar aja, jangan pura-pura. Iya iya saya mengkafirkan kata. <laughs> Akhirnya dia ngaku juga. Dia pikir saya orang awam kemudian apa? Mau dibohong-bohongi sama sama dia. Terusannya kenapa kamu mengkafirkan Abu Bakar? Oh, Abu Bakar waktu Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar yang jadi imam. Kata dia itu di bukumu, buku kita tidak. Ali yang jadi imam. Wah kalau gitu nggak nyambung katanya nggak bisa. Tapi gimana mau nyambung? Di buku kita Sahih Bukhari Abu Bakar jadi imam, buku dia Ali yang jadi imam. Aduh, saya bilang aduh, udah, udah jadi, udah jadi. Kita kalau mau debat harus satu ada kesepakatan jadi marja. Ya, kalau ininya beda, sumbernya beda, gimana mau nyambung? Nggak bakalan nyambung. Nggak bakalan nyambung. Saya berhenti sudah tidak jadi. Adapun mengenai sanat ahlu sunnah menyatakan atau kita tahu bahwasanya namanya rawi yang siqah adalah rawi yang tidak pernah berdusta. Bahkan seorang rawi kalau pernah berdusta dalam masalah dunia maka ditinggalkan mungkarul hadis, ditinggalkan hadisnya, ya ditinggalkan. Karena dia pernah ketahuan berdusta dalam ya perkara dunia. Sekarang bagaimana antum bisa menilai riwayat orang Syiah itu sahih? Tidak mungkin. Karena orang Syiah memiliki keyakinan taqiyah. Boleh berdusta. Kapan antum tahu dia sedang berdusta atau tidak? Bagaimana antum tahunya? Oleh karena tidak mungkin kita mensahihkan hadis riwayat orang Syiah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia berdusta ya atau tidak? Faham atau tidak maksud saya ini? Eh, paham. Tidak mungkin kita mensahihkan hadisnya orang Syiah karena perawi-perawi Syiah ada kemungkinan berdusta dan itu agama mereka takiyah. Sebagaimana sebagian orang-orang Islam jamaah yang juga melaksanakan apa? Takiyah. Budi luhur mereka namakan dengan apa? Budi luhur. Jadi dusta dinamakan budi budi luhur. Padahal namanya ngapusi. Sampai kata mereka biasa kita kalau beli kue start kita beli lima kita bilang kita makan dua jadi berdua jadi nggak jadi masalah dusta Orang Syiah di antara akidah mereka taqiyah, berdosa demi kebaikan. Nah, sekarang dari mana kita tahu tatkala mereka meriwayatkan hadis ini sedang dusta atau sedang jujur? Tidak ketahuan. Kita lanjutkan tentang kenapa Abu Bakar dikatakan as menurut pemahaman orang-orang Syiah. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, eh, kata eh, Ja'far As-Sadiq menurut riwayat mereka, "Hina kana ma'ahu fil ghar." Tatkala Rasulullah SAW bersama Abu Bakar di goa tatkala berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tatkala berhijrah dari Mekah dan Madinah, Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersembunyi di goa Jabal Thawr. Ya. Kalau Rasulullah SAW tatkala mereka dalam goa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, "Inni la ara safinata Ja'far bin Abi Talib tattaribu fil bahri dhallatan." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, sungguhnya saya melihat perahunya Ja'far bin Abi Talib sedang berada di lautan dalam keadaan terombang ambing tersesat tidak tidak tahu kemana. Saya ceritakan dulu nanti saya akan jelaskan kengawurannya. Kala ya Rasulullah, wa kala lataraha kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kau lihat sekarang apakah engkau melihat perahunya Ja'far bin Abi Thalib di tengah lautan sekarang sedang terombang-ambing, tersesat? Abu Ja'far bin Abi Thalib lagi naik perahu. Kata Rasulullah SAW, naam iya. Kata Abu Bakar, "Fataqdiru an Apakah kau mampu ya Rasulullah untuk buat aku juga bisa melihat perahu tersebut? Qala udnu minni, kata Rasulullah, dekat padaku. Fadana minhu, maka Abu Bakar pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasa ala ainaihi, kemudian Rasulullah SAW mengusap kedua mata Abu Bakar. Thumma qala unzur, kata Rasulullah SAW, sekarang lihat. Fanazar Abu Bakar, as safinata wa hiya tatribu fil bahr. Abu Bakar membuka matanya, kemudian kedua matanya dia pun melihat perahunya Ja'far bin Abi Thalib sedang terombang-ambing di tengah lautan. Thumma nazara ila kusuril Madinah faqala fi nafsihi. Kemudian setelah itu dia melihat ya uh, apa namanya? istana-istana yang ada di kota Madinah. Kemudian faqala fi nafsihi. Kemudian Abu Bakar berkata dalam dirinya, "Al-ana saddaqtu annaka sahir." Sekarang saya baru yakin kamu penyihir ya Rasulullah. <laughs> Sekarang saya baru yakin kamu adalah penyihir karena kamu bisa membuat saya melihat apa? E, perahunya Ja'far bin Abi Thalib yang sedang terombang-ambing di tengah lautan. Rasulullah SAW mengatakan, "As-siddiqu anta." Engkau memang as-siddiq. Engkau memang apa? Siddiq, suka membenarkan. Artinya <laughs> oh, ini ngaconya orang Syiah ini kalau bohong tidak pinter, makanya goblok dalam berbohong. Saya tunjukkan kebodohan mereka. Yang pertama, hijrah nah hijrahnya para sahabat dua kali. Hijrah pertama dari Mekah ke negeri Habasyah dan hijrah pertama dilakukan oleh Ja'far bin Abi Talib naik perahu menuju ke mana? Negeri Habasyah. Sementara hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar itu hijrah kedua ke kota Madinah. Antara dua hijrah ini berbedanya bertahun-tahun. Ini karena mereka goblok, mereka menyangka hijrah ini hijrah yang itu. Padahal Ja'far tatkala naik perahu itu hijrah yang per pertama. Dan Ja'far bin Abi Thalib tidaklah kembali menemui Nabi, dia menetap di sana. Tidak kembali menemui Nabi kecuali tatkala perang Khaibar. Ini kan bodohnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menggelari siapa? Menggelari siapa? Abu Bakar dengan As-Siddiq yang artinya yang senantiasa membenarkan. As-Siddiq itu artinya senantiasa mem membenarkan. Berarti artinya senantiasa membenarkan Rasulullah adalah penyihir. Kemudian <laughs> masa dia ditemani dengan orang yang seperti ini yang senantiasa membenarkan dia apa? Penyihir. Kemudian Abu Bakar masa tidak marah? Dikatakan di, di apa digojloki oleh Nabi, kamu senantiasa membenarkan kalau saya penyihir. Ini kan penghinaan kepada <laughs> Abu Bakar. Kacau orang Syiah ini. Ikhwani fillah di antara tuduhan orang-orang Syiah terhadap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, kita lanjutkan sekarang kita ke Umar. Ya, Abu Bakar sudah selesai. Ya. Penyembah berhala, salat pakai apa namanya? berhala, sujudnya bukan kepada Allah tapi sujud kepada berhala. as artinya senantiasa membenarkan Rasulullah SAW adalah penyihir ya. Sekarang tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu di antara orang yang paling dibenci oleh orang Syiah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa Umar bin Khattab adalah yang mematikan apinya orang-orang Majusi yang telah menguasai atau menaklukkan negeri Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala sehingga mereka jengkel kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga datanglah Abu Lu'lu al-Majusi atau Abu Lu'lu al-Majusi yang kemudian membunuh Umar bin Khattab dengan cara pengecut. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala disebutkan ya setiap menjelang subuh, beliau pergi ke masjid dan bangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Ini kebiasaan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datanglah Abu Lulu al-Majusi dan dia membawa ya khanjarnya, ya, ya, pisaunya ya. dan dia simpan dalam dia masuk ke masjid, Masjid Nabawi, kemudian dia simpan dalam bajunya dalam rangka untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka salatlah Umar bin Khattab salat subuh. Rakaat pertama dia tidak menyerang, dibiarin. Tatkala rakaat kedua Umar bin Khattab jadi imam, kemudian rakaat kedua dia bangun, eh, kemudian baca Al-Qur'an, maka saat itulah kemudian Abu Lu Al-Majusi kemudian menikam Umar dari belakang dengan tiga tikaman, salah satunya merobek bawah pusar Umar bin Khattab radhiyallahu yang jika Umar makan maka makanannya langsung keluar dari dari perutnya. Ini cara bunuhnya Abu Lu'lu Al-Majusi dengan pengecutnya membunuh Umar. Orang takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya dia pun membunuh beberapa orang dari para sahabat. Ada yang mengatakan atau asyaf sekitar belasan orang dibunuh oleh karena dia orang lagi sholat tidak persiapan. Maka Abu Lul Majusi kemudian ngamuk dan dia membunuh sebagian orang sampai akhirnya ada sahabat yang melemparkan kain sehingga bisa mengikat sebagian tangannya tidak bisa bergerak tatkala dia tahu dia akan tewas intahar maka dia pun bunuh diri. Siapa? Abu Lu'lu Al-Majusi. Meninggalnya di mana? Di mana meninggalnya Abu Lu'lu Al-Majusi? Di masjid Masjid Nabawi, di kota Madinah. Sekarang ini kuburannya ada di kota Kasan di Iran. Saya nggak dulu tuh, dulu kirimnya pakai FedEx atau pakai apa? Dikirim pakai tronton atau pakai apa sampai kirim ke sana. Agama Syiah agama khayalan. Agama khurafat. Oleh karenanya sebagian orang sufi dekat dengan orang Syiah. Kenapa? Khurafatnya sama. Makanya saya ada tulisan tentang kesamaan antara akidah Syiah dengan akidah orang sufi. Khurafatnya isinya luar biasa sama. Minta kepada penghuni kubur, ambil pasir di kuburan, itu akidahnya Syiah semua. Makanya saya bingung yang niru yang niru peniru yang mana yang di, dan mana yang ditiru? Apakah Syiah meniru Sufi atau Sufi yang meniru orang Syiah? Akidah yang kalau dilihat oleh orang-orang ini akidahnya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Sehingga kemudian mereka sekarang kuburan di kota Kasyan, ya, di kuburannya diperbesar, kemudian ditulis Baba Syujauddin, sang pemberani dalam agama. Siapa? Abu al Majusi. Gimana pemberani? Pengecut. Tidak berani berhadapan berduel dengan Umar, takut sehingga membunuh Umar tatkala sedang sedang sholat. Sampai di antara doa mereka, Allahumma syurni ma Abi Lu'lu, ya Allah kumpulkan aku di hari kiam bersama Abu Lu'lu. Kita bilang amin ya rabbal alamin. <laughs> Ajib ini subhanallah. Bangga dengan berhasil membunuh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka merayakan hari kematian Umar dan ini kebiasaan mereka. Sebagaimana Yasir Al-Habib ya, orang Syiah yang merayakan hari kematian Aisyah radhiyallahu taala Mereka senang dengan tewasnya para sahabat. Sehingga mereka merayakan hari kematian. Mereka datang ke Abu Lu'lu kemudian bertawasul dengan Abu Lu'lu kemudian berdoa di situ. Antum bisa lihat di internet buka saja di situs-situs mereka. Saya tidak suruh buka situs Ahlus Sunnah, buka situs mereka. Tulis Abu Lu'lu Al-Majusi Umar. Nanti antum lihat di situ bagaimana kuburannya, bagaimana pintunya, bagaimana diagungkannya Abu Lu'lu Al-Majusi. Oleh karenanya, ya, sungguh lucu kalau sampai sekarang ada yang mengatakan bahwasanya hendaknya kita bersatu antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Itu mustahil, nggak mungkin. Apakah kita mau bersatu dengan suatu kaum yang mereka bangga dengan matinya Umar? Dengan suatu kaum yang menamakan Umar dan Abu Bakar sebagai tabut dan setan. Bagaimana? Ini dua tokoh ini yang yang kita agungkan, kita mengambil agama dari mereka para sahabat, kemudian kita ingin bergabung dengan bersatu dengan orang Syiah, bagaimana caranya? Coba beri, berikan kepada saya formatnya dan draftnya, bagaimana caranya? Caranya kita harus ngalah, akidah kita dibuang baru bisa nyambung. Dia tidak mau buang akidahnya, Tetap dia bersikeras akhirnya seperti ini, kita yang disuruh ngalah. Baru kemudian bisa dempet. Kalau kita bersik bersikeras dengan akidah kita nggak bakalan bersatu, ikhwan. Makanya ucapan terakhir Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, hafizahullah taala yang menyatakan bahwasanya masyayikh As-Saudiyah amdaju minni. Dulu Syekh Yusuf Al-Qardawi senantiasa membela Hizbullah. Sekarang dia menyesal. Baru-baru aja berapa mungkin seminggu lalu ucapan. Dia mengatakan orang para ulama Saudi lebih ngerti daripada saya. Ya, saya dulu menentang ulama Saudi membela Hizbullah, ternyata mereka Hizbu Syaitan. Kata siapa? Dr. Yusuf Al Farbah. Ya, kemudian menghabisi. Bagaimana seorang kemudian mengagungkan Hizbullah sementara Hizbullah kemudian menghabisi para wanita di Suria, orang-orang tua di Suria, anak-anak dibom sama mereka. Orang Syiah bersatu padu menghabisi ahlus sunnah wal Jamaah sementara sunnah wal Jamaah masih banyak yang terpedaya dan tertipu. Ikhwani fillah yakum. Umar bin Khattab adalah seorang tokoh yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah, ya. Oleh karenanya pembunuhnya Abu al Mujusi benar-benar diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah. Kita tahu kemuliaan Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Tidaklah Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, masukkanlah Umar dalam Islam karena Rasulullah SAW cinta kepada Umar memiliki kekuatan sampai akhirnya Umar pun masuk masuk Islam ya para sahabat mengatakan kami tidak pernah bisa sholat dengan di Masjid Haram kecuali setelah Islamnya siapa Umar para sahabat tidak bisa sholat di Masjid Haram di awal-awal Islam mereka akan disiksa oleh kaum musyrikin setelah Islam masuk Umar masuk Islam maka mereka bisa kami tidak pernah jaya kecuali setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Umar dikenal sangat jagoan jagoan atau tidak Sangat pemberani. Sampai setan pun takut sama Umar, ya atau tidak? <laughs> Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Umar, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qat illa sala illa salaka fajjan ghairu fajjik." Tidaklah setan menemui engkau berjalan suatu jalan kecuali setan cari jalan yang lain. Ya. Luar biasa Umar ya. Lau kana nabiyun fi ummati lakana Umar. Kata Nabi SAW, kalau ada nabi di umatku setelahku maka dia adalah Umar. Ya. Artinya Rasulullah Umar adalah mulham. Beberapa kali Umar punya ide cocok dengan Al-Quran. Ya. Karena apa? Allah memberi ilham kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Banyak ide-ide Umar ternyata turun ayat menyetujui idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beberapa kali kejadian empat kejadian kalau tidak salah. Allah menurunkan ayat sesuai dengan idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang musyrikin begitu takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sama orang-orang Syiah di balik sosok Umar ini, seakan-akan seorang yang bencong. Kita akan sebutkan bagaimana perkataan orang Syiah. Mereka mengatakan, Umar bin Khattab musaban bida'in fi duburihi la yahda'u ila bima'ir rijal. Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya. Ya. Akramakumullah ini penghinaan mereka. Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya, tidak bisa sembuh, dia selalu gelisah kecuali diberikan maninya lelaki. Jadi Umar ini sudah dibilang bencong, ya, bukan cuma mensodomi bahkan disodomi. Subhanallah ini kurang ajarnya orang apa? Syiah. Saya kadang baca begini malas, tapi ya ini harus saya sampaikan. Biar antum tahu bagaimana akidah mereka terhadap Umar. Umar yang gagah perkasa dikatakan apa? Bencong homoseksual. Bahkan al ayashi orang Syiah. Ya. Bahkan sebagian riwayat dengan ditegas mengatakan bahwasanya ya Umar adalah mimman yungkahu fi duburihi, adalah orang yang digauli lewat duburnya, di Sodom. al ayashi asy menyatakan, "Man tasamma bi Mukminin fahuwa mimman yu'ta fi duburihi." Orang dinamakan dengan Amirul Mukminin adalah orang yang didatangi melalui duburnya, digauli melalui duburnya. Ini orang goblok juga orang Syiah ini. Ya, padahal Ali juga Ali bin Abi Thalib juga siapa? Amirul Mukminin. Dia bilang semua yang dinamakan dengan Amirul Mukminin itu didatangi dari duburnya. Maksud dia Umar dan Utsman. Tapi di antara di antara setelah Utsman ada siapa? Ada Ali bin Abi Thalib yang juga dikenal dengan Amirul Mukminin. Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar berkata, "La majala li aqilin an yashukka fi kufri Umar, Falaknatullahi wa rasulihi alaihi wa ala kullin man i'tabarahu musliman wa ala kullin man yakufu an la'nihi." Ini Al-Majlisi yang sering sekarang dinukil dari dalam konat Al-Huda, konatnya orang Syiah atau Hadi ya, konat apa? Al-Hadi. Apa kata dia? Tidak ada keraguan bagi seorang yang berakal yang masih ragu tidak berakal kata dia. Tidak ada keraguan bagi seorang yang berakal tentang kekafirannya Umar. Maka laknat Allah dan Rasulnya kepada Umar. Dan laknat Allah dan Rasulnya kepada orang yang menganggap Umar masih seorang Muslim. Dan laknat Allah dan Rasulnya yang bagi orang yang tidak mau melaknat Umar juga dilaknat. Hobinya laknat orang apa? Orang Syiah hobinya apa? Sedikit-sedikit laknat. Allah laknat, laknat. Jadi antum semua dilaknat. Antum menganggap Umar sebagai orang muslim, antum tidak memelanat Umar, maka antum juga ter, terlaknat oleh Allah dan Rasulnya. kita lanjutkan. Ini panjang sekali, tapi saya ya, saya sebutkan saja sebagian. Kita lanjutkan dengan sahabat berikutnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini kenal dengan Dzul Nurain. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Uthman dengan putrinya Ruqayyah, kemudian tatkala Ruqayyah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menikahkan dengan putrinya yang berikutnya yaitu Ummu Kalsum atau Ummu Kulsum Bahkan tatkala Ummu Kulthum meninggal dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya punya anak perempuan yang lain saya akan nikahkan lagi dengan engkau wahai Utsman. Jadi Utsman adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam, termasuk orang yang masuk Islam karena didakwahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan dia termasuk orang yang berhijrah, di hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Utsman bin Affan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahi minhul malaikah. Malaikat malu kepada siapa? Utsman. Karena begitu mulianya akhlaknya. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, ya orang yang mirip akhlaknya denganku seperti siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala Orang yang pemalu, senantiasa berhusnudzan kepada orang lain, ya. Akan tapi Utsman bin Affan dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Di antara perkataan orang Syiah terhadap Utsman, mereka menamakan Utsman dengan Naksal. Naksal adalah salah satu nama dari hewan riba yang jantan. Ada namanya hewan dhaba yang hewan jantannya ini namanya Naksal. Mereka menyangka Utsman dinamakan Naksal karena sifatnya sama dengan hewan Naksal tersebut, jantan dari dhaba. Mereka mengatakan baba ini dia hewan yang e, buas ya. Kalau dia sudah memangsa mangsanya, sebelum dia makan dia gauli dulu ya Pak. Dia berjima dengan mangsanya tersebut baru dia kemudian makan. Ini kebiasaan hewan ini. Kata mereka demikianlah Utsman sifatnya seperti hewan ini. Mereka menyebutkan suatu riwayat dalam kitab Siratul Mustaqim di Bayadhi dan juga Ihqaqul Hab. Litusturi orang-orang Syiah disebutkan riwayat Utia bimra'atin lituhat. Jadi Umar Utsman tatkala menjadi khalifah ada seorang wanita yang didatangkan untuk ditegakkan hukum had. Faqarabaha jama'aha thumma amara birajmiha. Utsman kemudian mendekati wanita tersebut, kemudian Utsman menggauli wanita tersebut, baru kemudian merajam wanita tersebut. Ini orang-orang Syiah nih subhanallah mereka luar biasa kebencian terhadap para para sahabat terlalu banyak riwayat-riwayat dusta mereka masa Utsman ini juga konyol seperti ini ini perempuan mau di di apa masa para sahabat diam-diam saja Utsman kemudian menjimai wanita ini nggak benar didatangkan didatangkan untuk ditegakkan hukum had malah ternyata digauli dulu oleh Utsman baru kemudian ditegakkan hukum hukum had Banyak tuduhan-tuduhan mereka menuduh Uthman makan harta yang haram dan yang lain sebagainya. Di antara tuduhan mereka, ya, kata mereka hamuhu batnuhu wa farjuhu. Uthman itu kesibukannya yang penting urusan perutnya dan urusan kemaluannya. Di antara tuduhan mereka, mereka mengatakan bahwasanya Uthman telah membunuh istrinya Ruqayyah Bahkan mereka mengatakan Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Balad, ayah sabu allah yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghukumnya? Kata mereka itu Utsman. Utsman dia merasa pede tidak tidak tidak merasa akan dihukum oleh Allah sehingga dia membunuh anaknya Nabi siapa? Ruqayyah. Jadi Ruqayyah radhiyallahu taala meninggal karena dibunuh oleh suaminya. Dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafi ini sahih Bukhari-nya orang Syiah. Kultu li Abi Abdullah riwayat dari Abi Basir dia mengatakan aku bertanya kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Ayaflutu min daqdatil qabr ahad? Qala na'udzubillah minha. Ma man yaflutu min daqdatil daqtatil qabr? Apakah ada orang yang selamat dari siksaan azab kubur, tekanan kuburan? Katanya auzubillah minha. Kita berlindung daripada siksaan kubur. Sungguh sedikit orang yang selamat dari siksaan kubur. Kemudian kata Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, "Inna Ruqayyah Lama qatalah Uthman, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabriha." Farafa'a ra'sahu ila sama' pada ainah." tatkala Uthman membunuh putrinya Ruqayyah, maka Rasulullah SAW pun berdiri di kuburannya Ruqayyah. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat pandangannya wajahnya ke langit. Kemudian dia pun menangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuduhan mereka apa? Uthman bunuh siapa? Istrinya Ruqayyah. Ini juga konyol. Jadi saya bilang orang isi itu dosanya kacau, ngaco. Dia tidak pandai berdosa tapi nekat berdosa. Sekarang kalau Rasulullah tahu bahkan turun ayat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Apakah kau merasa aman dari siksaan Allah wahai Utsman?" Ayah sabu yang yaqdiru alaihi ahad. Turun ayat tentang Utsman. Kemudian Rasulullah tahu putrinya dibunuh. Kok sudah mati, Utsman dikawinkan lagi sama putrinya yang lain. Setelah Ruqayyah meninggal dinikahkan sama siapa? Oh, Ummu Kalsum. Ini gimana nih? Gimana kita memikirkan artinya begitu bodohnya Rasulullah saw Sudah turun ayat dari Allah, Kemudian sudah tahu putrinya dibunuh, masih menikahkan putrinya yang lain dengan siapa? Utsman. Ini konyol yang luar biasa. Mereka menyatakan di antara ayat juga yang menyebutkan tentang sadisnya Utsman membunuh Ruqayyah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Darabal eh, Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في fir'auna ونجني wa amalihi وعمله ونجني من Allah memberi permisalan terhadap orang-orang eh, kafir tentang istri Firaun, tentang eh, kepada orang-orang beriman tentang istri Firaun. Tatkala istri Firaun berkata, "Ya Allah, bangunkanlah bagiku rumah di surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Kata mereka, ya, Hadza masalun darabahu Allah li Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati tazawwaja Utsman bin Affan. Ini adalah permisalan yang Allah buat tentang Ruqayyah putrinya Nabi yang dinikahkan oleh yang, dinik, yang dinikahi oleh Utsman. Jadi tatkala mereka menganggap Firaun adalah Utsman, mereka menganggap istri Utsman, istri Firaun adalah Ruqayyah. Sehingga tatkala dia mengatakan wana jini min Firaun, yakni minas salis Uthman. Ya Allah selamatkanlah aku dari suamiku Fir'aun. Kata mereka maksudnya Ruqayyah berkata, Ya Allah selamatkanlah aku dari suamiku Uthman. Ini kan tafsir-tafsir yang ngaco seperti ini. Fir'aun dianggap Uthman. Tapi demikianlah orang-orang Syiah ya. Mereka tidak punya malu dalam rangka menghabisi para para sahabat. Khonifillah Allah wa tentunya eh, orang Syiah terlalu banyak, kekafiran mereka terhadap sahabat terlalu banyak, bisa kita baca dalam buku-buku mereka. Demikian juga pendustaan mereka atau pengkafiran mereka terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha dan sempat terjadi kasus besar di dunia ini tatkala Yasir Al-Habib kemudian merayakan hari kematian Aisyah dan mengatakan aku bersaksi bahwasanya Aisyah sekarang berada dalam neraka jahanam kakinya digantung oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan para hadirin kata kata Yasir Al Habib yang menghadiri acara uh, kematian Aisyah dia bilang kita bergembira, hari ini kita bergembira, kita merayakan hari ini kenapa? Karena kita gembira Aisyah tak tatkala mati, maka dia berpindah dari alam dunia kepada alam neraka jahanam. Makanya kita gembira. Dan dia mengatakan yang hadir dalam saya nonton ya, apa nama durasinya sekitar setengah jam, dia mengatakan mereka yang kalian yang hadir dalam acara perayaan kita ini kematian Aisyah, pulanglah ke rumah dan berdoalah kepada Allah bertawasul doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amalan soleh bergembira dengan kematian siapa? Aisyah. Dan itu bisa dijadikan tawasul dengan amalan soleh untuk dikabulkan doa-doa. Tentunya pembahasan tentang Aisyah juga sangat panjang lebar ya. E, mungkin demikian saja yang bisa anda sampaikan tentang pengajian kita ya. Kalau Abu Bakar, Umar dan Aisyah, Utsman, orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dikafirkan dan dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Bagaimana dengan sahabat yang lainnya? Kalau Rasulullah SAW tatkala ditanya, "Man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa yang orang paling kau cintai Rasulullah kata Rasulullah SAW, "Aisyah, yang paling aku cintai." Minar rijal abuha, laki-laki yang paling kau cintai ayahnya Abu Bakar. Kalau orang-orang ini saja yang dekat dengan Nabi tidak selamat, yang beli kemuliaan yang sangat mulia tidak selamat, bagaimana dengan para sahabat-sahabat yang yang lain ya. Demikian saja wallahu taala alam besok.